Minggu depan kan Neng udah mulai kerja lagi Kang Alhamdulillah Terus kenapa Neng? Ya sebenarnya kan kerjaan Neng dilarang sama agama Kang Oh Akang lupa kerjaan Neng emang apaan nih? Ya selain kreditin barang Neng suka minjemin uang sama tetangga Pakai bunga lagi Astagfirullahalazim Itu nggak boleh Neng kayak begitu Itu riba itu dosa Ya habis Neng pengen beli mobil Kang beli perhiasan kayak ibu-ibu lain. Udah, gak usah ngelantur deh ngomongnya pakai mau mobil. Rumah kita aja masih ngontrak. Kamar mandi kita di tetangga, gak punya kamar mandi. Gimana caranya? Baik, ngomong sama Akang. Udah ah, saya mau ke dapur aja. Iya deh, ke dapur. Ntar Akang nyusul. <laughs> di dapur, di dapur deh. <laughs> Suka grogi ibu-ibu kalau sama yang gila Nggak ada ABG tapi ibu cakep-cakep. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun anda berada ibu-ibu yang ada di studio sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Karena dengan diberikan kesehatan masih uh, dengan diberikan kesehatan Allah berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, menuntut ilmu hanya di Assalamualaikum Ustaz. Untuk ibu-ibu Majelis Salim kalau mau hadir di sini silakan kirimkan lamarannya melalui email dengan cara ketik nonton at rcti.tv. Kita tunggu ya. Terus kalau mau bertanya silahkan kirimkan pertanyaannya melalui email, fax atau nomor telepon. Alamatnya ada di bawah sini. Kita tunggu. Kritik dan saran kita tunggu juga melalui SMS dengan cara ketik Ustadz, spasi nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar, kirimkan ke 9388. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang profesi uh, profesi yang haram. Apa aja ya? Profesi-profesi yang yang dibilang haram atau memang yang sudah ada ketentuannya kalau itu tidak boleh. Kalau tadi neng itu kan apa riba ya gitu ya. <laughs> Tunggu grogi kalau ngeliat ke situ deh. <laughs> Oke, okay, bersama narasumber kita dan alhamdulillah narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Abimaki. Assalamualaikum. Sehat ya Tate? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Gimana kemarin Haji? Alhamdulillah, sangat indah sekali. Ya? Alhamdulillah. Ya? Panas atau indah? Indah dan panas. Oh, indah dan panas ya. <laughs> Luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tahun besok bisa nyusul ya. Amin. Laksanakan ibadah haji. Amin. Amin. Ya Allah ya Ustaz, terjebak profesi haram. Iya. Sebenarnya menurut uh, pandangan Islam apa aja sih yang yang yang dibilang pekerjaan atau profesi itu yang sebenarnya sudah dilarang sama Allah gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat luar biasa sekali ya karena pada dasarnya yang namanya seseorang memiliki profesi, mau dia pedagang, ketika mengikuti syariat Islam dagangnya, maka dia diperbolehkan. Ya, apa saja, mau dia bisnis, mau dia petani, profesi sebagai apa saja, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, Islam sangat mendukung dan Islam sangat baik sekali. Kapan profesi ini diharamkan oleh syariat Islam, itulah profesi yang harus dijauhi. Ya, misalnya dengan menyatakan tadi, berdagang, berdagang itu adalah baik. Tapi dengan dagang itu misalnya cara menggunakan dagang itu menggunakan kecurangan, hmm. berarti profesi pedagang itu sudah jadi haram. Iya. Menjamkan uang. Menjamkan uang dengan riba seperti itu ya. Bahwa yang namanya dagang tidak seperti riba. Riba adalah riba, dagang adalah dagang. Seperti hanya mungkin pisau Pisau yang baik itu yang mana? Begitu kan? Dan pisau yang dilarang itu yang mana? Kita jawab, pisau yang baik itu pisau yang digunakan untuk manfaat umum atau manfaat pribadi, ya tanpa menyalahi syariat. Pisau yang dilarang adalah pisau yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Seperti dengan profesi itu sendiri, profesi yang berkaitan dengan syariat haram. Iya, Profesi yang berkaitan tidak dengan syariat maksudnya dihalalkan oleh syariat maka profesi itu adalah profesi yang sangat baik seperti itu. Iya. Hmm. Ya, oke. Okay. Baru sedikit ya ibu-ibu ya. Ma, untuk itu saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu mau bertanya. Silakan. Siapa penanya pertama? Ya, silakan. Neng nggak nanya? <laughs> Nanti ya. Tanya Ma. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, uh, eh, saya Pierre. Uh, anak saya bekerja di bank. Iya saya tuh agak ragu uh, halal haramnya pekerjaan anak saya hmm. karena seperti kita ketahui uh, mengandung unsur riba ya Ustaz ya karena membungakan uang tapi tuh Pak Ustaz ya anak saya tuh nggak ragu sama sekali dosa nggak sih dia gitu aja Ustaz terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anaknya yakin gitu ya. <laughs> ya Karena cuma cleaning service. Jadi bang, ya. Jadi bang. Subhanallah. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, begitu banyak nanti sesuatu yang salah diyakini hal itu benar. Iya, bahkan sudah tidak jadi ragu lagi. Padahal Rasulullah mengatakan timbulnya Dajjal ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ali. Hadisul marfu. Imam Ali dengan banyak sekali menyampaikan tanda-tanda munculnya Dajjal. Tanda-tandanya kiamat akan datang. Di antaranya mengenai tentang riba ini. Wa fasyar riba. Wa akalar riba. Apabila umat sudah melihat riba ini sesuatu yang wajar. akan menyebar di mana-mana. Subhanallah. Ya. Dan berani memakan riba. Maka fa'lam anna sa'ata qad qatarabat Kiamat ini sangat sudah dekat sekali. Coba sekarang mendengar riba aneh nggak di telinga kita ini? Tidak sudah biasa ya? Sudah biasa. Bahkan sudah mempermudah masalah riba. Dan tidak mustahil orang menyatakan saya tidak ragu dengan apa yang ada di dalam ini. Begitu kan? Bahkan berapa banyak ulama su, maaf saya sampaikan ini, untuk mengiming-imingi sesuatu yang haram ini dipoles sesuatu menjadi yang halal. Dengan mengatakan, oh enggak, soalnya ini bla bla begini, begini, kasih alasan. Keuntungan. Padahal, keuntungan ya? Keuntungan dan riba adalah tetap riba al-katma ala ilmil haq, sesuatu yang menyembunyikan yang hak, hati-hati. Itu adalah sesuatu amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, uh, Ustaz mungkin uh, anak ya. ibu tadi uh, Yakin dengan pegawai, ya. sebatas pegawai mungkin teller atau apa. -huh. Mhm. Tapi itu kan yang dia udah mengikuti kebijaksanaan, bukan dia yang membuat kebijaksanaan. Betul, tapi kalau seandainya dia merasa dirinya itu adalah benar, hmm. tidak keliru, begitu ya maka harus dikaji ulang sesungguhnya dengan masalah seperti ini untuk dikuatkan pemahamannya sehingga minimal dia tahu oh ini saya berada di keliru berarti ada di sini namun nanti ada syarat-syarat khusus bagaimana caranya mungkin untuk mengantisipasi, mengantisipasi masalah ini namun kita ingin melihat bahwa berapa banyak orang yang berada dalam satu keliruan dia merasa benar seperti itu saja oke iya. kita tahan dulu ya ibu-ibu ya kita kasih kesempatan saudara kita di ujung telepon sana halo halo eh belum ya Halo? Udah nyambung, Pak. Halo? Cepat pulsa Halo? lagi, ya. Halo? Ya, ya, Pak. Halo? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Pujianto dari Jati Asih ini. Begini, saya bapak dari empat anak dan kebetulan saya bekerja di perusahaan rokok gitu ya. Saya sadar bahwa sebenarnya profesi ini yang katanya tidak disukai dan diridui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya belum menemukan perusahaan lain yang dapat menerima saya sehingga saya masih bertahan di sini gitu. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah rezeki yang saya dapat dan untuk menafkahi keluarga saya itu haram hukumnya? Lalu apakah akibatnya bagi saya dan keluarga? Saya benar-benar bingung Ustaz. Jadi tolong mohon nasihat dari Ustaz begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi anak ibu bekerja di bank. Di bank, iya. Kalau Yakin sekarang benarnya gitu. Iya, ya. kalau sekarang <laughs> pegawai dari uh, pabrik rokok. Iya, dan dia tahu itu salah begitu ya. Hmm. <laughs> Menurutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan yang sangat dilema sekali. Penghasilan ada di sana, namun dia bekerja dalam sesuatu yang bertentangan di dalam nuraninya. Apa yang harus dia lakukan? Dan rizkinya apakah halal atau tidak? Pertama, saya akan jawab, insya Allah rizkinya halal dengan beberapa syarat. Syarat pertama ini berkaitan juga dengan tadi uh, putra ibu ya. Dengan syarat pertama, subhanallah, dia harus berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain yang tidak diharamkan, yang tidak dari banyak misalnya ataupun yang diharamkan. Namun, ya, jangan sekali-kali meninggalkan pekerjaan yang berada di dalamnya sekarang sebelum mendapatkan pekerjaan yang layak. Iya. Jadi istilahnya jangan sampai melepaskan kaki kiri sebelum kaki kanan ini kuat melangkah. Begitu ya. Jadi kalau seandainya melangkah kaki kanan sudah kuat, lepaskan kaki kiri. Simpan kaki kiri di depan, lalu kaki kanan kalau sudah kuat kiri, lepaskan. Istilahnya jangan keluar dari satu pekerjaan, iya, kecuali telah mendapatkan penggantinya yang layak cukup untuk menghadapi keluarga. Itu yang pertama dengan menyatakan saya niat dan mencari yang lebih baik. Iya, makanya para ulama di Majlis Ulama Indonesia dengan mengatakan, "Wah, ini haram namanya rokok." Seperti itu alhamdulillah, jazakumullah khair. Suatu juhud ataupun kekuatan yang luar biasa dengan memfatwakan seperti itu karena tidak ada manfaatnya sama sekali untuk untuk jahil, untuk para generasi yang akan datang. Begitu ya? Iya, makanya dengan menyebutkan halal halal dengan syarat tadi, saya mau keluar. Bagaimana caranya? e, nanti kalau sudah dapat pekerjaan itu yang pertama ya yang kedua nggak usah bosan-bosan dan jangan keenakan Keenakannya bagaimana? Oh nanti aja tahun depan, nanti tahun depan, tahun depan akhirnya nggak jadi-jadi pindah. Iya, jadi sesuatu yang terpaksa itu hanya sekali atau dua kali. Seperti itu. Terima kasih dengan pertanyaan yang sangat baik sekali. Iya, iya ada email juga Ustaz. <clears throat> iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai reporter infotainment. Hmm, hmm mungkin orang loh ya. <laughs> Di sebuah media massa di mana pekerjaan saya mencari atau membicarakan kehidupan rumah tangga atau aib selebritis. Nah, apakah pekerjaan ini saya termasuk berdosa dalam pandangan Islam? Kejeng gosip. Ya. ya. <laughs> Sudah jelas sekali ya. Tapi sebetulnya yang namanya reporter ataupun pembawa acara kan harus dipilah-pilah juga mana kira-kira yang baik dan mana yang tidak. Tadi di awal saya sampaikan yang namanya profesi walaupun kelihatannya seorang yang baik, misalnya begini, seseorang yang kuat, begitu ya. Tapi yang kuat badannya kalau dipakai untuk mukulin orang yang tidak bersalah jadi salah. Begitu ya. Tapi orang yang kuat lalu dipakai kekuatannya untuk menegakkan kebenaran. Jadi benar, Umar Ibn Khattab siapa yang tidak kenal dengan Umar Ibn Khattab? Sampai dikatakan wa idha Toroba auja, wa idha takallama asma, wa idha masya asra. Umar Ibn Khattab ini kalau mukul, waduh, berbulan-bulan terasa sakitnya. Dulu di zaman jahiliyah dia sebagai pegulat tangguh, ya kan? Tapi pegulat tangguh ini begitu jadi masuk Islam, kekuatannya ini berada di bawah royah bendera Islam. Seperti itu ya. Jadi sekarang yang tadi di apa namanya disampaikan tentang dia apa tadi apa? Dia jadi reporter. Reporter. Re reporter. Reporter itu sesuatu hal yang punya keindahan, cara bicara, tutur katanya. Kenapa harus mengambil sesuatu yang diharamkan, apalagi membuka aib orang lain? Dalam Al-Qur'an mengatakan bagaimana? Al-hibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Apakah Anda senang sekali memakan bangkai manusia yang mentah itu hakikatnya ketika gosip? Iya, makanya mengatakan, oh saya keluar dari reporter, oh jangan tetap di situ, tapi pilih-pilih kira-kira yang menurut syar'i mana yang tidak mana. Kalau ditinggalkan semuanya, dipegang oleh ahli gosip yang tidak tahu tentang syariat apa yang akan terjadi, bahaya semuanya. Seperti itu. Jadi reporternya ya. udah berubah cara bertanyanya ya. Tanya yang baik-baik. Yang baik-baik. Paling nanti diberhenti sendiri makan sore gitu kan. <laughs> Eh, nanya nggak bener semua. Eh nanya bener semua. Bener semuanya. <laughs> Okay. Yang baik-baik betul. <laughs> ya, saya kasih kesempatan lagi untuk ibu-ibu bertanya, silakan. Siapa? Silakan. Ya, ya. mic-nya ada? Oh, oke, okay. tunggu sebentar, maaf. Ya. Maaf. Ya, ya. silakan. <laughs> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ajiza. Saya ingin bertanya, apakah ada hukum haram untuk anak sementara untuk bapaknya tidak? Misalnya merokok Ustaz. Ya. itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga kadang-kadang eh nggak boleh kamu bapaknya <laughs> seperti itu seolah-olah untuk bapaknya halal, Betul. untuk anaknya tidak boleh. Yeah. Ada nggak seperti itu sih dalam syariat Islam? Haram untuk gede, halal untuk sebentuk. Kalau masalah hukum, iya. Faidah kalau wa rasuluh amran ayyakuna lahumul Artinya apa? Apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan ini haram, bagi kita tidak ada pilihan, haram-haram dan bagi kita tidak ada pilihan ini untuk usia ini untuk usia ini tidak begitu ya jadi sesuatu yang haram adalah haram tidak ada pilihan dan tidak boleh dipilah-pilah dipilih-pilih oh ini buat kita haram buat ini enggak makanya hukum Allah ini rata untuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini khususnya manusia yang akil dan balik ya orang berakal balik semua kena terhadap hukum seperti itu tanpa memilah-milahkan memilih-milih daripada hukum tersebut terima kasih iya iya uh, ada Triji halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Nama saya Juhairia dari Sikarang. Saya mau bertanya Saat ini saya bekerja sebagai seorang karyawan di bagian pembukuan di mana pimpinan saya meminta untuk membuat laporan keuangan dimodifikasi dan ini sangat tidak sesuai dengan hati saya Ustadz apakah saya bersalah atau berdosa karena telah mengikuti instruksi dari pimpinan saya ini. Karena kalau saya tolak, saya pasti akan kehilangan pekerjaan saya. Harus bagaimana saya Ustadz? Saya mohon penjelasan dari Ustaz dan petunjuknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilema ya. Dilema juga ini. dari sisi pegawai, semua pertanyaan ini dilema semua hari ini. Pagi iya. <laughs> ini. Iya. Disuruh mungkin disuruh bikin ya. anggaran atau dilebih-lebih atau apa iya. ya. Uh, yang pertama, tetap harus berada dalam satu keyakinan bahwa ingin menegakkan satu kebenaran. Jangan sampai tumbang keyakinan ini. Ini pertama. Yang kedua, sampaikan kepada pimpinan dengan yang hak, dengan benar. Namun cara menyampaikannya Al-Quran sudah menyampaikan. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah sampaikan dengan hikmah kata-katanya. Hikmah itu apa? Hikmah ini apa ya kalau bahasa kerennya itu China herang laut benang. Ah, nah, iya Itu Apaan tuh? Apaan itu ya? <laughs> Jadi hikmah itu Mas sambil menyelam minum air kembung. Uh ah, -huh. Ah. <laughs> Namun istilahnya dengan menyebutkan cara menyampaikannya tidak sampai menyakiti perasaan orang yang dinasehati. Iya, semangat itulah hikmah. Kadang-kadang kalau kita menyampaikannya tidak hikmah, itu orang akan tersinggung. Iya, tapi kalau dengan hikmah, orang ini akan nyaman, akan nikmat. Bahasa hikmah itu bahasa dakwah. Iya, tidak keras, tidak macam-macam. Wah, itu tidak boleh, itu haram, itu bidah, tidak seperti itu. Tapi hikmah, misalnya dengan bahasa hikmah saya selalu mengulang-ulang. Ibu tahu bahasa artinya bodoh, bodoh itu apa artinya? Ya bodoh. Apa bedanya bodoh sama awam? Bodoh sama? Awam. Sama aja ya? Sama ya. Coba kalau ada yang bertanya, misalnya saya bilang, saya tahu Bapak kan orang bodoh, marah nggak? Hmm. Tapi kalau saya, saya tahu, maklumlah Bapak kan awam di sini. Marah nggak dibilang awam? Enggak, padahal sama artinya apa? Sama sama-sama bodoh, itulah bahasa hikmah. Berarti ibu-ibu besok ada yang bilang awam, berarti dia bilang bodoh. Tetap aja harus marah. <laughs> Jadi itu bahasa ya. Iya, iya. Misalnya kata Lebih halus salah, lah. ya dengan keliru, itu bahasa, bahasa Salah atau tidak tepat. Tidak tepat hmm. atau keliru atau tidak tepat, itu kan sama-sama salah kan mananya, hmm. tapi itu dengan hikmah. Jadi sampaikan kepada pimpinan itu dengan hikmah dengan mengatakan, "Aduh, kayaknya saya takut pertanggung jawab ini di akhirat loh, Pak." Kenapa? Bisa ngeri di akhirat itu sambil berdakwah dengan hikmah. Begitu ya. Hmm. Jadi seperti itu kata-kata yang diucapkannya. Iya. Yeah. Mungkin kalau ibu nggak bisa ngasih tahu bosnya, suruh aja si hikmah yang ngasih tahu ya. <laughs> Oke, okay. silakan. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dengan Popi. Mau tanya Pak Ustaz, kalau kita sudah tahu nih kita bekerja di perusahaan yang haram, misalnya seperti pabrik minuman beralkohol. Iya. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, itu dosa enggak ya Pak Ustadz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hampir sama. Hampir sama. Tapi mungkin kalau saya bisa ambil kesimpulan, ya. ketika baru mau masuk kali ya, mau baru. mau me, apa e, mendaftarkan menjadi pegawai, tapi kita udah tahu di situ tempat minuman gitu. Uh -uh. Ya. Ah, ah. Karena di dalam Al-Qur'an innalladzina yuhibbuna an al fahishatu lil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Subhanallah, ayat ini sangat lengkap sekali. Saya ingin menyampaikan masalah khamar pertama dan yang lainnya di ayat ini. Siapa saja orang yang membantu akan penyebarannya sesuatu maksiat, membantu, setuju, diam saja, sama saja ini, membantu lalu apa? Mendukung lalu diam saja melihat mungkar ini. Innalladzina yuhibbuna an al fahishatu lilladzina amanu, ya biarlah aja menyebarlah biarlah menyebar di negara kita. Itu Allah akan berikan azab di dunia dan di akhirat dengan azab yang sangat pedih. Itu yang paling bahaya. Yang kedua tentang masalah khamar kerja di sana. Rasulullah di dalam hadis tidak pernah melaknat Allah ini sebanyak dari berbagai macam hal kecuali tentang khamar. Allah melaknat orang mu'tasiruha yang membuat kamarnya, yang menuangkannya, yang membawanya, yang me, apa meramekannya. Subhanallah, yang memesannya, yang mengantarkannya. Itu sampai sebelas tentang khamar semuanya dilaknat. Uang hasil khamar pun itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dah mengatakan, oh tapi uang ini kalau bagaimana dijadikan masjid, dijadikan yatim piatu. Na'udzubillah. Ini perkataan daripada Ibnu Taimiyah. Wahai orang yang berbisnis tentang khamar, apabila Anda mendapatkan uang itu, jangan sekali-kali disumbangkan terhadap arah hal yang positif. Kenapa demikian? Karena justru harta itu yang akan menyeret dia ke dalam neraka. Tidak boleh berimpak dengan harta yang haram. Terutama dengan masalah khamar. Iya, Inilah yang harus kita paham. Kenapa? Kenapa? Karena yang namanya khamar ini sangat dilaknat dari berbagai macam al dari awal sampai akhir. Ibu menanam sesuatu anggur tapi untuk dijadikan khamar, itu sudah dilaknat. Nauzubillah. Semuanya yang berkaitan dengan khamar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu tahu keluar saja khususnya di dalam masalah khamar. Terima kasih Bunda. syukur. Iya. Ya, di pabrik teh manis saja itu lebih baik. <laughs> nah, itu lebih baik. Kan banyak sekarang iya. kap-kap teh manis iya. segala macam macam. Enggak dapat dosa, tapi kencing manis kita <laughs> Oke, saya kasih kesempatan terakhir ada yang mau bertanya? Ya, silakan. silakan Ibu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz saya mau bertanya. Silakan. Hmm, profesi apakah yang dianggap mulia di mata Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah Wah ini nih profesi hmm. apa yang dianggap mulia di mata Allah Kalau tadi kita sudah bertanya Sudah mendapatkan jawaban beberapa profesi iya. yang uh, Memang sudah diharamkan iya, oleh Allah iya. Jadi iya. apa aja <laughs> ini ya Sekarang yang yang halal itu iya. apa aja Jadi profesi apa yang di Muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa ya? Tapi yang paling enak mungkin kita jawab dengan Al-Quran Ibadur Rahman Menjadi hamba Allah yang sesungguhnya Mau jadi profesi apa saja Kalau dia menjadi hamba Allah yang sesungguhnya Itu nikmat Sampai Allah memujinya kan Ibadur Rahmanul ladhina yamshuna alal ardi haunan Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama Dan selanjutnya jadi yang namanya ibadur rahman merasa dirinya hambanya Allah dan segala sesuatu akan lapor kepada Allah apapun yang ingin dia kerjakan. Ibu misalnya punya pembantu di rumah. Apakah pembantu itu seenaknya keluar masuk rumah apa tidak? Harus izin. Kenapa? Dia kerja dengan saya. Supir, apakah seenaknya keluar masuk? Tidak. Kenapa? Dia adalah pekerja saya. Bagaimana kalau seandainya kita sebagai hamba Allah apapun yang akan kita laksanakan pasti akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mau hadir di pengajian pagi ini di Assalamualaikum Ustaz di RCTI. Bilang sama Allah, Allah senang. Ya Allah, tali sepatu saya putus, bilang Allah senang. Subhan ya Allah anak saya sakit bilang itu senang. Kenapa? Itulah yang namanya ibadur rahman. Merasa dirinya sebagai hamba Allah yang benar-benar Allah cintai. Maka profesi apa yang sebaiknya? Apa saja. Namun jangan dilupakan ibadur rahman. Sebagai hamba Allah yang benar-benar apa merasa kita ini diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini profesi yang paling baik. Merasa diri kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bu. Ya, ya. <laughs> terima kasih Bu Ibu. Terakhir, ya. apa ya? Profesi uh, yang haram yang memang yeah. tidak iya. diperbolehkan oleh Allah. Mm -hmm. Seperti tadi kita sudah ngobrol yeah. banyak yang boleh, terus yeah. uh, iya. ada beberapa yang tidak banyak yang tidak boleh juga ada mhm. beberapa yang memang dianjurkan yeah. seperti tadi yang Ustaz uh, eh, katakan gitu. Jadi yeah. kita ini harus harus harus seperti apa ya menghad, uh, uh, menghadapi iya. seperti ini? Masalah ini ada kita mungkin ungkap daripada uh, Said Kutub dengan menyatakan tiga hal dari berbagai macam untuk mencapaikan satu profesi yang baik. Satu, pekerjaannya itu halal. Yang kedua, cara bekerjanya halal. Dan yang ketiga, cara mencari nafkahnya tidak menduakan atau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Caranya kerjanya baik, misalnya jadi kontraktor bangunan. Baik itu kan halal. Terus cara bekerjanya harus halal. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menipu orang lain. Dan yang ketiga, tidak boleh dengan kerjaan ini, ya, dari kerjaan ini melalaikan hubungan dengan Allah. Misalnya meeting, meeting. Begitu meeting datang dulu, nanti aja tunggu dulu. Sampai meeting terus, sampai menjelaskan, masih meeting. haram rizkinya, caranya halal, tapi dia menyampaikan apa? Allah subhanahu wa ta'ala berarti itu sudah profesi yang tidak boleh. Seperti itu. Jadi tiga kesimpulannya hmm. untuk menyampaikan sesuatu profesi yang baik. Satu, pekerjaan baik. Dua, cara bekerjanya baik. Ketiga, saat bekerja tidak melalaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Iya, itulah e, eh, untuk mencapai satu profesi yang sangat baik. Iya. iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini nambah Eh, satu lagi ilmu untuk kita insya Allah bisa bermanfaat dan untuk pemirsa kalau masih ingin mau bertanya kepada narasumber kita silahkan kirimkan pertanyaannya melalui telepon, fax atau email alamatnya ada di bawah sini Ibu Maji Salim atau ada di mahasiswi mau hadir di sini kirimkan segera lamarannya melalui email dengan cara ketik nonton at rcti.tv kita tunggu ya kritik saran Lalu SMS dengan cara ketik Ustaz, pasti nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar, kirimkan ke 9388. Ketemu lagi besok pagi hanya di Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.